Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ramadan adalah merupakan bulan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam anugerah kepada setiap orang-orang yang berpuasa. Maka sepatutlah kita memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baik manfaat untuk bisa menggapai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah, maghfirah dari Allah yang sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam ibadah yang mesti kita lakukan. Kita hendaknya isi di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Yang mana setiap huruf yang kita baca Al-Quran pada bulan Ramadan ini akan lebih ditingkatkan dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaknya isi dengan mm, kalau tidak setiap hari kita bisa hatam eh, satu juz dari Al-Quran sehingga satu bulan penuh nanti kita hatam 30 eh, juz hatam Quran penuh dan kita hendak isi juga dengan darusan-darusan Al-Quran yang ada di masjid. Kemudian juga kita isi bulan Ramadan ini dengan salat-salat sunnah, kita isi dengan salat kebliyah dan kita isi dengan salat ba'diyah yang sempurnanya adalah 22 rakaat. Kita laksanakan 4 rakaat sebelum salat duhur, 4 rakaat setelah salat duhur, 4 rakaat sebelum salat asar, 2 rakaat sebelum salat maghrib, 2 rakaat setelah salat maghrib, 2 rakaat sebelum salat isya' dua rakaat setelah sholat isya dan dua rakaat sebelum sholat subuh sehingga totalnya 22 rakaat maka setiap rakaatnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lipatan ganda yang besar bahkan dinilai wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita jaga salat berjamaah pada bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan penuh keberkahan ini jangan sampai kita lewatkan salat yang merupakan rukun Islam yang kedua yang besar kita laksanakan melaksanakan salat uh, uh, lima waktu ini dengan berjamaah di masjid di mana azan diazankan ya sehingga kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lipatan ganda langkah-langkah kaki kita ke masjid kemudian salat kita yang 27 uh, eh, derajat setiap kali kita menjalankan salat dengan berjamaah demikian pula bulan Ramadan kita isi dengan memberi buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Walaupun hanya seketeguk air ataupun satu biji korma, apalagi kita bisa memberikan tasbih, artinya makanan yang cukup dengan orang yang berbuka puasa. Jadi ada pahala iftar, ada apabila pahala tasbih. Pahala iftar adalah pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang memberikan orang buka puasa dengan seteguk air atau satu biji korma. Itu namanya pahala iftar. Apabulun tabilat pahala tasbih adalah memberi kenyang orang yang berpuasa, maka akan bernilai tinggi lagi karena memberi nasi kah atau memberi roti yang mengenyangkan orang berpuasa. Maka hendaknya kita program untuk memberi buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa dan juga memberikan kenyang kepada orang-orang yang berpuasa. Dengan tetap kepada teman, kepada family atau kepada uh, jiran kita untuk memberikan buka puasa kepadanya. Demikian juga bulan puasa kita isi dengan taraweh. Jangan sampai kita kehilangan taraweh walaupun satu kali. Kita komplitkan untuk kita sholat taraweh satu bulan penuh karena setiap sujud kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan wajib dan tinggi derajatnya. Jangan lupa juga untuk kita tahajud. Kemudian kita tutup dengan witir. Ya, di malam uh, sahur kita bulan Ramadan penuh dengan barokah dan di dalamnya juga ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Kemudian setelah kita sahur, kita isi dengan kita tahajud, kita isi dengan kita witir, kemudian munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga jangan lupa untuk silaturahmi pada bulan Ramadan dengan handi tolan dan family-family kita dan masih banyak lagi amalan-amalan yang mesti kita kerjakan pada bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan ini bulan yang paling barakah dan manfaat untuk kita semuanya sehingga kita menjadi insan yang terbebaskan dari api neraka. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.